Jangan menghalang-halangi pernikahan. Fala ta'dzuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ketika seseorang laki-laki ingin menikahi perempuan, maka walinya jangan halangi ketika dia sudah ridho apabila agamanya juga sudah apabila agamanya juga sudah uh, direstui atau agamanya memang sudah sesuai anaknya juga sudah baik. Fala ta'dzuluhunna, jangan menghalang-halangi. Ayat ini turun berkenaan dengan ada seorang sahabat yang menikahi seorang wanita, kemudian dia ceraikan, kemudian dia rujuk lagi, kemudian dia ceraikan lagi dua kali. Rujuk yang kedua kalinya, walinya langsung mengatakan, jangan mendekati adik saya. Saya tidak mau, saya tidak mau. Wajar lah bu ya, wajar dong udah dua <laughs> kali wajar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, berkata lain di dalam Al-Qur'an fala ta'duluhunna. Jangan kalian halangi. Karena karena apa? Jawabannya ada di akhir ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian mungkin tidak rela, akan tetapi ilmu kalian sedikit. Allah lah yang lebih tahu. Mungkin dia sudah berubah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Makasih banyak Ustaz Sam yang belum nikah. Satu hal buat kita, buat yang lagi nonton, buat anak-anak yang sangat disayang oleh orang tua, yang sangat dicintai oleh orang tuanya, yang diperjuangkan oleh orang tuanya, yang mati-matian orang tuanya membesarkannya, yang rela orang tuanya mempertaruhkan nyawa demi anaknya. Renungkan, renungkan, kapan lagi kita memperlihatkan bakti kita kepada orang tua kalau bukan pada saat seseorang datang pada diri kita atau seseorang yang kita datangi untuk menjadi satu dengan diri kita. Kalau bukan waktu yang tepat ini di hari pernikahan duduk orang tua di hari pernikahan hadir kedua orang tua kajian kita kali ini akan membahas tentang berkahnya restu orang tua. Hari ini mungkin ada yang tersadar. Ya Allah, aku mau ketemu orang tuaku. Apakah pada saat aku menikah dulu aku memaksakan kehendakku atasnya? Dan yang belum nikah berdoalah ya Allah panjangkan umur kedua orang tuaku. Agar orang tuaku duduk di saat aku kelak menikah. Dan kepada semua orang-orang yang memiliki anak berdoalah ya Allah. Izinkan aku untuk melihat anakku menikah. Aku mau, akulah yang akan menikahkannya. Baik, sekarang kita semangat. Angkat semuanya. Ayo. Angkat tangannya. Semua orang tua berkata, yang belum pasti-pasti hatinya sudah mau tidak mau, mau tidak mau. Ayo yakinkan hatinya. Ya Allah, ya Allah, aku ridho Aku restui anak-anakku. Ya Allah, jadikan rumah tangga anakku. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah. Ya Allah. Berilah. Engkau telah menitipkan aku Engkau telah menetapkan aku berupa anak. Berupa anak. Ya Allah. Ya Allah. Berikan aku keikhlasan. Berilah aku keikhlasan untuk anakku. Semoga anakku mendapatkan jodoh yang engkau ridhoi. Ayo, sapa ibu bapak di rumah. Assalamualaikum. Uh, Semoga ibu bapak panjang umur sehat amin. selalu. Amin. Supaya bisa. Amin. Uh, buat ayah sama mama yang ada di rumah, uh, aku doain supaya mama sama ayah uh, panjang umur, supaya nanti bisa um, bisa nikahin aku sama nanti jodoh aku nanti mungkin uh, dan semoga uh, kebetulan ayah aku juga lagi sakit jadi ya. uh, aku Cepat doain sembuh. Amin. Amin. Makasih Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta satu orang jamaah yang pernah bertengkar sama anaknya angkat tangan. Ada yang mau? Ibu mau? Bilang aja. Aku restuin nak. Aku sudah meridoi dunia aku akhir. Restuin nak. Ridho, ridho ibu nak. Aku merestui. Amin. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah. Ya Allah, ini benar-benar menyentuh hati sekali nih buat anak-anak muda yang tadi mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana. Yuk, jangan suka gegabah mengambil keputusan sendiri. Iya. Tadi sudah dengar jelas kan bahwa begitu penting restunya orang tua. Bukan cuma hanya masalah keberkahan, tapi masalah orang tua merasa dihargai oleh kita semuanya anak-anaknya. Masya Allah buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kalau saya mau menikah uh, karena pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Dengan ridonya ridho orang tua. Masya Allah. Gitu, biar kedepannya berjalan dengan baik, dikasih kelancaran. Amin. Uh, keberkahan diridhoi sama Allah.